yang ke-19 yaitu berkaitan tentang dosa khamar. Dan insya Allah Ta'ala hari ini kita akan membaca dan membahas dosa besar yang ke-20 yang judulnya Al-Qimar dosa besar judi dan tentunya sesuatu yang sering kita ingatkan bahwa Tujuan kita mempelajari dan mengetahui dosa-dosa besar bukan maksud dari itu berarti kita bermudah-mudahan dengan dosa-dosa kecil. Karena kata Hasan Al-Basri la tanzur ila sighari adz-dzunub atau ila sighari al-ma'asi walakin unzur ila man ta'si. Janganlah engkau melihat kepada besar kecilnya suatu maksiat. Tapi melihatlah, berpikirlah kepada siapa engkau bermaksiat. Sesungguhnya kita bermaksiat kepada zat yang maha suci, zat yang maha baik, maha rahmat, maha kasih sayang, yang nikmatnya senantiasa turun kepada kita siang hari dan di malam hari tiada henti-hentinya. Maka sungguh tidak pantas seorang muslim, seorang muslimah, dia menaikkan dosa-dosanya kepada Allah Jalla wa'ala sedangkan nikmat-nikmatnya senantiasa turun kepadanya. Di dalam sebuah hadis yang sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda wa iyyakum wa muhtiratid dunub. hati-hatilah kalian dari dosa-dosa kecil kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merumpamakan dosa kecil kamathali qaumin nazalu wadian seperti suatu kaum sebagian orang yang mampir singgah di sebuah lembah Kemudian masing-masing dari mereka mengumpulkan kayu bakar. Kemudian mereka hidupkan api dengan kayu-kayu yang telah mereka kumpulkan tersebut. Maka demikianlah dosa itu. Artinya dosa kecil. Kalau dia sudah sering dilakukan sehingga bertumpuk. Maka menjadi dosa besar. Menjadi api yang dapat membakarkan seseorang di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Juga dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu bahwa beliau menyatakan la saghair ma'al israr wa la kabair ma'at taubah. Tidak ada dosa kecil di atas al-israr jika melakukannya terus-menerus. Wala kabair ma'at taubah dan tidak ada dosa besar bersama taubat Artinya dosa kecil itu akan menjadi besar tatkala seorang terus-menerus melakukannya. Sebagaimana dosa besar akan hilang dan bersih tatkala seorang bertobat darinya. Maka tujuan kita mengetahui ini dosa besar dan ini dosa kecil yang pertama agar seorang muslim berada di atas ilmu, di atas basirah dari agamanya sehingga dia tidak jatuh di dalam ke dalam kekeliruan ketika mengeluarkan fatwa dan untuk mengetahui eh, nas-nas eh, yang terkadang menyebutkan keutamaan-keutamaan tertentu dengan syarat apabila dosa-dosa besar itu ditinggalkan. Maka dengan mempelajari ini, kita dapat meninggalkan dosa-dosa besar yang dengannya kita dapat meraih beberapa keutamaan yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya pada beberapa ibadah yang syaratnya harus meninggalkan dosa-dosa besar. Naam. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala Al-kabiratu al-ishrun. Dosa besar yang ke-20. Al-qimar. Judi. Dosa besar yang ke-20 adalah main judi. Di sini kurang lebih ada dua lembar uraian Al-Imam Az-Zahabi terkait dosa besar yang ke-20 ini. E, karena waktu yang singkat kita bacakan terlebih dahulu apa yang beliau uraikan dan insya Allah Ta'ala pada pertemuan mendatang akan kita akan saya sebutkan beberapa faedah dan catatan-catatan penting terkait permasalahan judi ini dari mulai definisi ilmiahnya dan gambaran gambar-gambar eh, eh, atau bentuk-bentuk judi yang eh, modern yang disebutkan oleh eh, para ulama. Namun pada hari ini kita bacakan terlebih dahulu uraian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala ini. Kata رحمه الله تعالى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala sebagaimana kebiasaannya orang-orang jahiliyah wal ansab wal azlam mengundi nasib dengan anak panah. Mungkin ada yang bertanya seperti apa Ustaz mengundi nasib dengan anak panah? Ini salah satu e, bentuk tatayur bentuk khurafat mengadu nasib kepada selain Allah Jalla wa yang terjadi di masa jahiliyah. Ya disebutkan dalam sungguh sirah bahwa orang-orang musyrik Mekah mereka memiliki berhala yang sangat mereka agungkan, mereka namakan dengan hubal. Mereka letakkan di dalam Ka'bah di saat itu. Dan di depan hubal ini ada beberapa botol berisi anak panah. Di sebagian anak panah tertulis e, naam dan sebagian yang lainnya, sebagian yang lainnya tertulis la. Dan di situ ada juru kuncinya jika mereka ingin mengetahui nasib mereka, sesuatu yang ingin eh, mereka lakukan seperti pernikahan, membuka usaha, maka mereka akan mendatangi hubal terlebih dahulu, meminta kepada juru kuncinya untuk mengocok anak panah yang ada di dalam botol tersebut, kemudian dia tarik. Jika anak panah yang ditarik oleh juru kunci tersebut keluarnya yang bertulis na'am, maka mereka meyakini bahwa apa yang mereka rencanakan ini baik. Mereka pun melanjutkan Eh, dan melakukan rencana mereka tersebut. Tetapi kalau anak panah yang ditarik oleh juru kunci tersebut keluarnya yang bertulisan e, la yang artinya tidak, maka mereka menyangka mereka menilai bahwa ini nasib tidak baik. Maka mereka membatalkan apa yang telah mereka rencanakan, yang telah mereka inginkan, apakah itu pernikahan, perdagangan, safar ataukah yang lainnya. Maka Allah Jalla wa'ala menyatakan hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya khamar, minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, menyembelih untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuh, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. La'alakum tuflihun, agar engkau menjadi orang-orang yang beruntung. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu wa yasuddakum an dzikrillah menghalangi kalian dari mengingat Allah Jalla wa ala dari salat dari menaikkan kewajiban-kewajiban yang lainnya dan eh, as-salah wa anis salah. Allah sebutkan salat secara khusus setelah masuknya kalimat salat dalam keumuman firman-Nya zikrullah. Ini menunjukkan bahwa salat merupakan zikrullah yang sangat besar. Karena salat itu merupakan zikrullah yang telah masuk ke dalam eh, dalam keumuman firman-Nya zikrullah sebelumnya. Allah berfirman di dalam surat Taha, "Wa aqimish salata li dzikri." Hendaknya kalian menegakkan salat sebagai bentuk zikir kepada aku. Dan Allah juga menyatakan, Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar wa la zikrullahi akbar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan uh, fahsya, zina, homosek dan yang semisalnya, wal munkar dan dari perbuatan yang munkar, wa la zikrullahi akbar. Serta dan dia juga merupakan zikir Allah yang paling besar. Maka penyebutan salat secara khusus di sini setelah masuknya kalimat salat dalam keumuman zikrullah menunjukkan ada nilai khusus keistimewaan untuk salat dan ini hal yang dimakruf yang dimakruf eh, yang telah diketahui dan dipahami oleh orang-orang Arab di dalam bahasa mereka yang mereka sebut dengan zikrul khas ba'da na'am yufidu ahamiyatah menyebutkan suatu kata secara khusus setelah masuknya kata tersebut eh, dalam keumuman kalimat sebelumnya menunjukkan keistimewaan dan kekhususan kata tersebut. Misalkan sebagai contoh, datang kepada saya guru-guru SMP 3 dan e, Bapak Ismail. Yang mana Bapak Ismail ini bagian dari guru SMA 3 atau SMP 3. Maka saya sebut, kemudian saya sebutkan secara khusus. Maka ada nilai lebih untuk beliau dari saya ketimbang guru-guru yang lainnya ya ini zikrul khas ba'dal am yufidu ahammiyatah menyebutkan suatu kata sesuatu secara khusus setelah masuknya dia ke dalam keumuman kalimat sebelumnya menunjukkan kekhususan keistimewaan atau nilai lebih untuknya nah di sini Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa khamar perjudian mengadu nasib kepada selain Allah Subhanahu wa taala wal ansab menyembelih untuk berhala itu semuanya Yuridu syaitan an yuqa' bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Syaitan itu hanya ingin mencetus, menciptakan permusuhan, pertikaian, kebencian di antara kalian tatkala kalian bermain kham, bermain judi dan minum khamr. Wa yasuddakum 'an dzikrillah dan memalingkan kalian dari mengingat Allah wa 'anil salah dan dari salat. Tapi enggak Ustaz, saya uh, ada kok orang main judi tapi salat. Dia minum khamar tapi salat. Itu bukan khamar, minum jus namanya. Ya. Mana ada orang minum khamar bisa salat. Karena sholat ketika dia salat tentunya dia akan fly. Ya, dia tidak sadarkan diri walaupun sadarkan diri tetapi tidak akan bisa khusyuk. Nah. Wa 'ani shalah fal antum muntahun. Maka apakah kalian akan berhenti melakukan hal tersebut? Di sini Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa khomer, meisir, dan ini syahid pembahasan kita, bahwa perjudian itu dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian lebih dari itu memalingkan manusia dari mengingat Allah Jalla wa'ala, melalaikan manusia dari salat dan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepadanya. Dan itulah yang terlihat dan yang diketahui oleh setiap kita tentang qimar perjudian, tidak sedikit perjudian berujung dengan pertumpahan darah. Tidak sedikit dari perjudian berujung dengan perkelahian. Tidak sedikit dari perjudian berujung perceraian. Tidak sedikit dari perjudian menciptakan pencurian. Tidak sedikit dari perjudian membuat rumah tangga menjadi hancur dan membuat eh, fasilitas dalam sebuah rumah menjadi hilang atau berkurang karena dijual untuk main judi. Berbagai kerusakan yang timbul yang ujung-ujungnya menimbulkan menciptakan permusuhan dan pertikaian setelah terjadi e, perjudian tersebut. Ya. Jarang-jarang kita melihat ada orang yang berjudi tapi mereka sahabat karib. Ya saling memuji satu sama yang lainnya di belakangnya. Walaupun di depan meja nampaknya mereka adalah orang-orang yang bersahabat, orang-orang yang bersolidaritas sesama mereka, tetapi di balik itu semuanya ketika mereka telah berpisah, maka mereka saling menjelekkan satu sama yang lainnya, saling membenci dan di hati kecilnya dia tidak bisa mengeluarkan kebencian dirinya kepada orang yang telah mengalahkan dia dalam permainan judi tersebut. Nah, berbagai kerusakan. Kemudian kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala wal maisir wal qimar bi ayyi naw'in kana. Maisir yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat ini adalah qimar, adalah perjudian dengan bentuk apapun. Kata beliau contohnya nird, atau juga dibaca nard, nard juga dibaca dengan nardishir. Nardishir itu ludu. Kalau di Arab disebut dengan permainan tawilah. Ya, sebenarnya nard di syirik itu akan eh, adalah sebuah permainan yang di situ ada bunga, maksudnya bunga bertitik 5, bertitik 3, bertitik 6, bertitik 2, bertitik 1. Kalau di kita eh, di Indonesia dinamakan apa? Khuna Bang Dodi, Bu Soleh, ludu ya. Bijinya itu, bunganya itu ludu ya. Ada penamaan lain? Tidak tahu. Baik, ya. Nanti akan kita bacakan uraian Al-Imam Az-Zahabi ayat-ayat atau hadis-hadis atau ucapan para salaf yang menerangkan hukum main ludo. Kata beliau, yang namanya judi dari model apa saja. Apakah seperti nardishir, disingkat dengan nard, eh, ludo, atau shatranj. Shatranj ini yang telah merajalela di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, yaitu eh, apa namanya catur ya ska ya ska ska ska ini namanya shatranj ya dalam bahasa Arab dan dalam bahasa hadis atau fusus, atau ka'ab, atau juz, atau bayt, atau hasa, atau ghair. Atau dengan bentuk apa saja. Apakah dengan kerikil-kerikil yang mereka lempar untuk suatu ketentuan. Ataukah dengan telur. Ataukah dengan ayam, sabung ayam yang dilakukan oleh sebagian orang sekarang atau dengan model apa saja. Karena sekarang perjudian itu beraneka ragam. Maka sebagian orang kalau sudah demen judi, semua hal bisa dipermainkan, dijadikan sebagai judi. Ya duduk di pinggir jalan, main judi dengan bus yang lewat. Coba dari jauh, ini pelangi atau simpatistar. Ya. Kalau benar, ya, dia dapat eh, apa yang telah mereka sepakati, uang ataukah yang lainnya. Kalau kalah ya dia bayar. Yuk kita tebak ini pelangi atau simpatistar dari jauh. Kamu pelangi? Ya baik, saya simpatistar. Berapa berapa? 50 50. Pas lewat saya simpatistar. Si fulan yang mana? Makasih. fulan yang satunya harus membayar kepadanya atau dengan cara apa saja. Yang mana di situ ada unsur untung rugi. Ada unsur sebuah muamalah yang seorang di situ di dalam di dalamnya antara untung atau atau rugi. Kata beliau bahwa min akli min akli amwalin nasi bil batil alladhi Allah azza wa jalla biqaulih. Dan judi itu merupakan bentuk memakan harta manusia dengan cara batil yang Allah Subhanahu wa taala larang. Allah berfirman wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kalian memakan, mengambil menerima harta pemberian manusia di antara kalian dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil kata para ulama. Yang pertama dengan cara yang tidak diri, yang pemiliknya tidak rela, tidak tulus, tidak ikhlas memberinya. Seperti merampok, merampas, mencuri, membohonginya sehingga dia mengeluarkan hartanya. Dengan dua eh, cara yang kedua, kata para ulama, si pemilik harta itu ridho. Ridho rela, tulus, tetapi dengan cara yang haram di dalam syar'i. Contohnya riba. Ya riba, ridho. Si nasabah ridho bahwa dia akan dikenakan bunga. Si pihak bank pun ridho memberikan pinjaman tersebut. Tetapi dengan cara yang Allah haramkan. Maka ini juga termasuk aklu amwalin nasi bil batil. Memakan harta manusia dengan cara yang batil. Yaitu dengan setiap cara yang bertentangan dengan syariat Allahu Jalla wa'ala. Wadakhilun fi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang mengambil harta memperoleh kemenangan e, dengan cara judi itu masuk dalam keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun nar yaumal qiyamah sesungguhnya orang-orang yang berbicara berusaha untuk memperoleh harta Allah. Coba perhatikan ikhwanil karam wa akhwatil karimat pendengar radio Tahid Aceh 96,1 FM yang saya cintai dan hormati. Di sini Nabi sebutkan malullah, harta Allah. Ini merupakan peringatan dan teguran kepada kita semuanya bahwa apa yang kita miliki di dunia ini itu semuanya adalah harta Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang beralasan ketika ditegur, jangan melakukan mubazir, jangan berlebih-lebihan dalam menghamburkan harta. Jangan ada yang berkata, harta-harta saya kok, apa kamu, kenapa kamu yang sibuk? Bukan, itu harta Allah subhanahu wa ta'ala. Titipan Allah jalla ala yang ada di sisi saudara. Jangan menyatakan itu harta saudara, itu titipan Allah. Itu adalah harta Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mana ayat ini, hadis ini bahwa seorang yang berusaha mencari harta Eh, barang yang itu merupakan harta Allah milik Allah Subhanahu wa taala ghairi hak dengan cara yang tidak benar. Dengan cara yang tidak benar secara syar'i seperti riba, judi, ya. Sekalipun yang ber, ber, eh, e, berinteraksi dengan muamalah tersebut ridho, mereka saling ridho. Walaupun mereka telah ridho dan telah rela dengan transaksi tersebut, dengan permainan tersebut. Selama itu cara, selama caranya bighairi haq bertentangan dengan hukum Allah Jalla wa ala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falahumun nar yaumal qiyamah." Maka bagi mereka neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari pada nomor 3118 dari Qaulah Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pada nomor eh, 6301 dan Imam Muslim pada nomor 1647 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man qala li sahibi ta'al uqamir falyatasaddaq barang siapa yang berkata kepada temannya sahabatnya ayo kita main judi falyatasaddaq maka hendaknya dia taubat dengan bersedekah. Karena sedekah akan menghapuskan kejelekan dan keburukan sebelumnya. Qadar Allah tadi iman lagi lemah. Ikut duduk di meja ludu. Di meja catur. ya Atau di meja-meja judi lainnya. Maka tinggalkan langsung dan hendaknya seketika itu saudara bersedekah. Ini perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghapuskan dosa judi tersebut. Ya. Kata Imam al zahabi mengomentari hadis di atas, "Faidza kana mujarrad al-qaul yujibul kaffarah aw as-sadaqah fama dhannuka bil fi'l?" Apabila sekedar menyatakan ayo main judi sebagaimana hadis di atas tadi itu mengharuskan dia mengeluarkan sedekah harus bayar kafarah apalagi kalau dia sudah melakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tadi, man qala li sahibihi ta'al uqami. Yuk kita main judi. Belum buat, belum main. Baru mengajak, baru berkata, yuk main judi. Ya mana ada orang sekarang ngomongnya main judi. Enggak lah. Pasti bahasa lain. Setelah istilah para pemain ya, e, judi. Ya. Ayo kita main ya catur. Yuk main. Yuk nonton bola. Maksudnya nonton bola, judi bola. Iya. dan seterusnya. Baru sekedar mengajak berkata demikian. Kata Nabi faliyatasaddaq, hendaknya dia bersedekah. Ya, dia pulih mano. Baru ya pegah pulih mano. Kalau main mano. Maka kata Imam Az-Zahabi Nabi sudah mengharuskan kita untuk bersedekah. Fama dhannuka bil fi'il? Apalagi kalau sudah melakukan. Mendingan dosanya lebih besar lagi. Berkata saja, baru ngomong, ayo main judi. Belum main, itu udah dosa. Karena kalau nggak ada nggak mungkin Nabi memerintahkan kita untuk membayar kafar dengan bersedekah. Apalagi kalau sudah melakukannya. Menunjukkan dosanya lebih besar. Berikut ini kata Imam Az-Zahabi rahimahullah taala boleh akan muraikan kepada kita asar-asar atau hadis tadi terkait main ludo dan catur. Kata beliau ikhtilaf ulama fi nardi wa shantaranj ida khalayam an rahn terjadi kesilangan pendapat, perselisihan di antara ulama fiqih tentang hukum main ludo. Ya, ludo, maksud ludo itu adalah sebuah permainan yang ada zuhur. Ya, ulama sebut ada zahrohnya, Bunganya maksudnya titikan-titikan berjumlah tertentu, jumlah 5, 6, 2, 1, 3 terus misalnya yang dikenal dalam bahasa kita di Indonesia ludo. Wasyat wasyatranj dan main catur apabila bersih, apabila kosong dari rohan. Dari jaminan, maksudnya tidak nitip bahasa anak muda sekarang. Menitip berapa lo? Bro, nitip berapa bro? Ya. Bahasa anak muda sekarang kalau main judi. Nggak ngomong, mau bayar berapa? Nah, apa hukumnya main ludo dan main catur kalau tidak ada bayar-membayar? Tidak ada titip-menitip? Ya, apa bahasa lebih tepat lagi? Abu Saleh. Apa namanya? saya kan ini kalau kamu menang, ya nyetor sejuta sejuta. Apa nih istilahnya itu? Hah? Oh. Hah? Oh. Hah? Bukan agen, maksudnya uang yang digunakan untuk main judi itu. Yang menang akan mengambilnya. Ada sebutan khususnya. Kalau dalam bahasa syar, bahasa ulama kerohan <laughs> Sebagai jaminan ya. Baik, munitip berapa? Naruh berapa? Nah, apabila kosong dari itu semuanya, cuma sekedar bermain, bermain ludo, sekedar bermain catur, tanpa nitip, tanpa taruhan, ya afwan, ini dia. Nah, tanpa taruhan. Kata Al-Imam Az-Zahabi, ittafaqu ala tahrimil la'ab e, kalau tanpa rahan terjadi kesilangan pendapat di antara ulama. Kemudian beliau menyatakan ittafaqu ala tahrimil la'ab bin nar. Tetapi mereka sepakat haramnya bermain ludo. Kenapa haram? Kita katakan lima sahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena telah sahih sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam أنه قال من لعم بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه Barang siapa yang bermain Nabi menyatakan la'iba Bukan main judi bermain. Karena kalau judi ada taruhannya itu namanya nanti qimar, meisir. Barang siapa yang bermain ludo yang ada bunga yang tadi titikan-titikan yang berjumlah tertentu lima enam dan semisalnya Barang siapa yang bermain ludo, maka seakan-akan dia memasukkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Buraidah radhiyallahu an. Coba perhatikan akhil karim wa ukhtil karimah. Dakwah mereka para ulama sunnah, ulama salaf. Mereka tidak pernah menyatakan sesuatu haram, haram, haram, haram kecuali itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Beliau tadi menyatakan tidak boleh. Kemudian langsung beliau datangkan dalilnya. Tidak asal fatwa, tidak asal menghukumi. Inilah yang namanya dakwah salaf Inilah dakwah sunnah, jelas, gamblang. Tidak ada tujuan lain selain menerangkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Adapun manusia melaksanakannya ataukah tidak, ini antara mereka dengan Allah. Bukan urusan kita. Kewajiban kita, tugas kita menyampaikan, menasehati, memberi wujangan, manusia melaksanakannya ataukah tidak, itu antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita mengambil pelajaran dan pendidikan yang indah dari mereka bahwa dakwah ini ilmiah, tidak asal e, ngomong, tidak asal ngucap, nggak asal nggak asal menghukumi, nggak asal fonis tanpa sumber hukum, tanpa dalil dari Al-Quran dan Hadis. Cabang darinya adalah qiyas as-sahih dan ijma' yang mundabit. Di sini beliau menyatakan haram main catur, langsung beliau sebutkan hadisnya maka hendaknya bagi orang yang berada di posisi dakwah berprofesi sebagai dai berprofesi, sebagai dai menerangkan hukum-hukum Allah berceramah di tengah-tengah manusia agar dia takut kepada Allah Jalla wa'ala. Tidaklah dia mengeluarkan suatu fatwa, mengeluarkan suatu hukum, mengeluarkan suatu fonis kecuali di atas dalil Al-Quran dan As-Sunnah tidak asal menyatakan ini sesat. Tidak asal menyatakan ini wajib. Tidak asal menyatakan ini tidak boleh. Tidak asal menyatakan ini harus. Kita tidak boleh mengharuskan kepada manusia sesuatu yang tidak diharuskan oleh Allah. Dan kita tidak boleh mengharamkan atas manusia sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dakwah sunnah itu dari lebih dari itu. Hanya menyampaikan isi Al-Quran, menyampaikan isi Nabi dengan pemahaman para salaf isi Al-Quran adalah pentingnya mentauhidkan Allah, pentingnya beribadah mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahayanya dosa syirik, bahayanya perbuatan bidah, menjelaskan hukum-hukum Allah yang wajib agar dilaksanakan, menjelaskan hukum-hukum Allah yang haram agar ditinggalkan. Sekedar itu. Hanya menjelaskan hukum Allah, ayat dan hadis kok dikatakan keras, kok dikatakan ekstrim, kok dikatakan radikal. Ini bacakan ayat, ini sampaikan hadis, kok ekstrim, kok wahabi, kok radikal. Hendaknya kita takut kepada Allah Jalla Ala di dalam menghukumi dan memfonis manusia. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang keluar dari mulut kita. Melainkan ada malaikat atid yang mencatatnya. Dan kelak akan kita pertanggungjawabkan. Kelak akan kita pertanggungjawabkannya di hadapan Allah Jalla Ala. Nah Nabi Alaihi Wasallam menyatakan orang yang main ludo. Main ludo itu seakan-akan dia memasukkan tangannya ke daging babi dan darahnya. Subhanallah. Saya kira seorang muslim tidak akan mau seperti itu. Dan hendaknya ini menjadi renungan bagi para orang tua. Betapa banyak di rumah-rumah anak-anak kecil itu main ludo. Ya. Sebagai orang tua beranggap ada kasihan, sayang. E, kalau dilarang lagi asyik mereka bermain. Sekarang Pak, Bu, mau nggak anak ibu memasukkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya daging babi. Apakah Anda membiarkan anak Anda melakukan demikian? Tentu Anda tidak akan membiarkannya. Maka demikian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang main ludo itu seperti orang yang memasukkan tangannya ke daging babi atau ke darahnya babi. Hadis riwayat Imam Muslim pada nomor 2260 dari sahabat Buraidah. Kemudian kata Imam Az-Zabi rahimahullahu taala wa qala sallallahu alaihi wasallam man la'iba bin Nardi faqad asallah wa rasulah. Barang siapa yang main ludu, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hadis ini riwayat Imam Malik, Ahmad dan Bukhari dalam Adabul Mufrad disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' pada nomor 6529 dari sahabat Abu Musa al Ashari radhiyallahu anhu. Kemudian kata Al-Imam Az-Zabi rahimahullahu taala wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata al-la'bu bin nard qimarun kaddahan. Bawat al khinzir. Bermain ludo itu merupakan judi seperti minyaknya uh, minyak daging babi. Ya, artinya kamu bermain ludo itu seperti kamu bermain dengan minyak babi. Mau nggak kita bermain-main dengan minyak babi? Semua orang yang muslim merasa jijik dengannya. Karena dia tahu akan kekotoran dan kenajisannya e, babi. Nah, Demikian kata sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma terkait permainan ludo ini. Jadi, kalau kita memperhatikan penjelasan Imam Mazhabi, bahwa kalau ludo baik ada taruhan ataukah tidak, ulama sepakat dia haram. Ya kalau itu luduh karena datang dalil khusus terkait luduh. Tetapi kalau syatranj ya karena waktu yang terbatas saya singkat. Kalau syatranj main catur kata beliau fa'aktsarul ulama ala tahrimil la'an. Mayoritas ulama berpendapat haram sekalipun tanpa taruhan. Ya. Ada sebuah riwayat dari Imam Syafi'i, beliau menyatakan mubah dengan syarat tidak ada taruhan yang pertama. Syarat kedua, tidak ada kholwah. Ya, tidak bersembunyi di halayak, dari halayak ramai. Walaupun sesama lelaki. Karena biasanya kalau sudah bersembunyi, mainnya di tempat yang tertutup, ini akan mengundang perjudian. Akan mengundang pertikaian. Akan mengundang perkelahian. Dan akan uh, menyebabkan mereka lalai. Nggak ada yang menegur mereka nantinya. Tidak ada yang mengajak mereka untuk salat. Syarat berikutnya, tidak melalaikan mereka dari hal yang wajib dan tidak membuat mereka melakukan sholat di luar waktunya. Kalau kosong dari ini, maka hukum asalnya mubah. Kalau catur. Tapi Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam fatwa Nawawi, kata Imam Al zahabi beliau ditanya tentang main duduk. Sebagian tempat boleh menyatakan haram secara mutlak. Dan beliau menyatakan ini pendapat mayoritas ulama. Dan sebagian tempat yang lain beliau menyatakan kalau menyebabkan dia meninggalkan sholat dari waktunya atau ada taruhan maka haram. Tetapi kalau kosong dari itu semuanya maka makruh. Makruh inda syafi'i. Kata beliau. Di sisi imam syafi'i wa haramun inda ghairi. Dan haram di sisi ulama yang lainnya. Jadi kesimpulan masalah catur. Sebagian besar ulama, mayoritas ulama berpendapat haram main catur. Sekalipun tidak ada taruhan. Ya, bahkan datang sebuah asar dari uh, Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu an, beliau menyatakan asyatran meisir al-aajim. Catur itu merupakan judinya non Arab asalnya. Dan suatu ketika beliau pernah melewati suatu kaum yang sedang bermain catur. Maka kata beliau, "Ma hadhihi tamathilul lati antum laha aqifun Berhala apa ini yang kalian sedang itikaf? Yang kalian beritikaf di sisinya. Memang bentuk catur kan bentuk berhala, bentuk kuda, ya, benteng, ya, pion, ya, maksudnya pasukan kecil, ya. Ini kata Ali, berhala apa ini? Kok kalian itikaf di sisinya? Bentuk pengingkaran dari beliau. Kemudian beliau menyatakan La'an an yamusa ahadukum jamran hatta yutfi'a khairul lahu min an yamassaha. Apabila kalian apabila salah satu di antara kalian memasukkan tangannya ke dalam bara api, itu lebih sampai mati bara api tersebut lebih baik daripada dia menyentuh catur. Subhanallah. Kata beliau memasukkan tangan ke dalam bara api, itu lebih mending, lebih baik daripada kamu menyentuh catur. Daripada kamu main catur. Kemudian beliau menyatakan, Wallahi la ghairi hadha khudiqtum demi Allah. Bukan untuk hal yang seperti ini kalian ciptakan di permukaan bumi ini. Kemudian beliau juga menyatakan asar dari Ali bin Abi Talib. sahibul syatran akzabun nas. Pemain catur adalah manusia yang paling dusta. Hai kerja tu lagu. Ustaz, keras sekali ucapan Anda Ustaz. Bukan ucapan saya. Ini ucapan Ali bin Abi Talib. Menantu Nabi kita. Sahabat Nabi kita khalifah keempat kita dan beliau adalah keponakannya dari pamannya ada ah, keponakan ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan sahibul syatran, saya ulangi, jangan pahami saya yang berkata Ustaz Ridhi Syar Tauhid menyatakan demikian, bukan. Ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu saw kata beliau sahibul syatran akdzabun nas pemain catur yang main catur sekak meno sekak mende akdzabun nas orang yang paling dusta manusia yang paling dusta kok bisa kenapa Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib menyatakan pemain catur adalah manusia yang paling dusta. Kata beliau, sebabnya yaqul ahaduhum ketika mereka bermain. Dia berkata, "Qatalt cekak kamu. Mati. Wama qatal. Padahal nggak ada yang dia bunuh. Tiba-tiba udah mati. Wamat. Wama mat. Dia katakan mati. Padahal enggak. Enggak ada yang mati. Dusta mereka itu. Kata Ali bin Talib. Dan itu nyata ya. Kalau dia nak majukan salah satu dari anak caturnya. Sekah. Mati. Ya. Ska. Mati pion lo. Ska. Mati kudanya. Ska. Apa lagi selain kuda? Abu Saleh. Pion, kuda. Kastel. Hah? Kastel. Kastel. Kok tahu Abu Saleh? Baik dengar ya. Masya Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, ini kan dusta. Dia bilang mati, nggak ada yang mati, nggak ada yang dia bunuh. Akzabun nas, mereka itu adalah manusia yang paling dusta, kata Ali bin Abi Thalib. Pemain catur, akzabun nas, manusia yang paling dusta. Ini yang berkata siapa? Bukan Ustadz Radio Syar Tauhid Aceh 96,1 FM, tapi sahabat Nabi kita Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Kitabnya ini jelas Al-Kabair karya Imam az ulama besar Madhab Syafi'i. Pegawai ikut Imam Syafi'i tapi yuram catu. No. Kitab tulisan ulama besar Syafi'i. Naam. Ya Imam Syafi'i tadi mengatakan andai kata tidak melalaikan, tidak ada unsur judi, itu makruh. Makruh itu artinya dibenci oleh Allah. Masa setiap hari kita mau dibenci oleh Allah? Sama orang tua kita sendiri kita nggak mau dibenci setiap hari. Sama atasan kita sendiri kita tidak mau dibenci. Masa sama Allah mau dibenci? Kan makruh. Berarti kan dibenci sama Allah. Begitu. La haula wala illa billah. Abu Musa al-Ashari, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia menyatakan, la yal'ab asyatran illa khati. Tidak ada yang bermain catur kecuali orang yang dungu bodoh. Makrita sudron, su yang keru, ucapan ke kau ucapan long. Ucapan Abu Musa al-Ashari, keras sekali ini Ustaz, keras suara saya, nada saya. Yang mengucapkannya kan bukan saya ucapan di atas ucapan sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an ulama besar sahabat diriwayatkan oleh Imam Bayhaqi ulama besar madhab Syafi'i dalam kitab Sunan beliau dan beliau sebutkan di bab Syu'abul Iman bahwa Abu Musa al-Ash'ari menyatakan la yal'abu syatran illa tidaklah ada yang bermain catur yang main catur kecuali orang yang dungu bodoh subhanallah dikatakan kepada Ishaq ibn Rahawi seorang ulama besar di masa Imam Syafi'i. Dikatakan kepada beliau, "Atara fil la'bi bi syatran bas." Wahai Ishaq bin Rai, apakah uh, tidak mengapa? Ada apa-apa enggak? Ini bahasa orang Medan. Ada apa-apanya enggak kalau kau main catur? Kata beliau, al-ba'su kullu fi. Semuanya apa-apa, semuanya mengapa? Maksudnya semuanya bahaya. Semuanya jelek. Artinya ada taruhan ataukah tidak itu jelek apakah tidak mengapa main catur? Kata beliau, siapa bilang tidak mengapa? Semuanya mengapa. Maksudnya semuanya nggak boleh. Kemudian dikatakan kepada beliau setelah beliau berkata demikian, in ahlas ya labu nabi al-ajlil harb. Tapi permainan catur ini sering dimainkan oleh mereka pasukan di medan perang untuk mendidik mereka mengatur strategi peperangan untuk kemaslahatan perang. Kata beliau, huwa fujur. Itu bentuk kejahatan. Bukan strategi perang, kata beliau. Subhanallah. Kemudian juga dikatakan oleh seorang ulama salaf yang bernama Muhammad bin Kam al-Quradi bahwa orang yang mencatur pada hari kiamat akan dibangkitkan bersama orang-orang yang melakukan kebatilan. Ditanyakan kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tentang main catur, kata beliau catur lebih parah daripada naut, daripada main duduk dan main duduk dah jelas tadi hukumnya haram. Sepakat ulama Islam dan jelas hadis-hadisnya yang telah kita bacakan di atas tadi. Bahkan Imam Malik, guru besarnya Imam Syafi'i ditanya tentang main catur, kata beliau syatran minan naut, Dia termasuk naut termasuk permainan ludo yang diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hadisnya telah kita dengarkan tadi di atas. Subhanallah. Ini permainan catur. Maka hendaknya kita tinggalkan. Ini beberapa hadis dan beberapa asar yang disebutkan oleh Imam Zahabi terkait hukum main ludo dan main catur yang kesimpulannya bahwa ulama sepakat kalau ludo hukumnya haram, ada taruhan ataukah tidak. Tapi kalau catur, mayoritas ulama berpendapat haram walaupun tidak ada taruhan, walaupun tidak melalaikan dari sholat. Sebagian ulama yang lain menyatakan kalau tidak melalaikan dari sholat, kalau tidak ada taruhan maka hukumnya makruh. Ada pula yang berpendapat mubah. Maka kesimpulannya hendaknya seorang muslim meninggalkan itu semuanya apalagi ludo tadi yang telah datang hadis hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengharamkannya. Mungkin ada yang bertanya apa hikmahnya Ustaz diharamkan hal itu. Jawaban yang pertama seorang Muslim dia selalu tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Apakah dia mengetahui hikmah ataukah tidaknya? Inna ma kana qawdal mu'minin idha du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainum ayyakulu sami'na wa ata'na. Merupakan kriteria mukmin ketika dia disuruh untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, dia selalu berkata, Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Dan demikianlah mereka para sahabat Nabi. Mereka tetap melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Sekalipun mereka belum mengetahui apa manfaatnya. Karena mereka yakin menjalankan perintah Allah pasti ada manfaatnya. Dan Allah tidak mungkin melarang dari suatu perkara, melainkan perkara tersebut mendatangkan kejelekan dunia dan akhirat. Contohnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika mencium Hajar Aswad menyatakan la a'lam annaka hajar ma tanfa' wa la tadur la anni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Wahai Hajar Aswad, batu yang mulia yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menempel di rumah Allah Kata Umar, wahai Hajar Aswad, Aku tahu kamu ini sekedar hajar, benda mati, batu. Tidak bisa mendatangkan kebaikan. Tidak bisa mendatangkan kejelekan. Kalaulah aku tidak melihat Rasulullah menciummu ketika tawaf, niscaya aku tidak akan menciummu. Subhanallah, ketundukan mereka mengikuti sunnah. Dalam mengikuti sunnah Rasulullah. Mereka melihat Rasulullah cium ajar asal, mereka pun melakukannya. Sekalipun mereka tidak tahu apa manfaatnya. Beda ngurut ilham minta cuma jarak sebab akibat. Pernah ada perik eh, mudah rezeki tu. Pengahan. Pahit pegah biasa macam sunnah kahana sama dia cuma jarak sebab. Dan seterusnya. Demikian mereka para sahabat Nabi tunduk kepada hukum Allah sekalipun mereka tidak mengetahui apa hikmahnya. Yang pasti hikmahnya ada walaupun tidak diketahui. Tahu atau tidaknya itu tidak membuat mereka berpengaruh di dalam mengamalkannya. Karena Allah tidak mungkin memerintahkan kita kecuali dengan sesuatu yang penuh dengan kebaikan atau dominannya kebaikan. Sebagaimana Allah tidaklah melarang kita dari sesuatu melainkan di dalam sesuatu itu ada kejelekan murni atau dominannya. Ini kaidah syar'i kata para ulama. Ya. Kemudian hikmah yang lainnya kata para ulama karena rata-rata orang yang main ludo dan yang semisalnya dia lalai dari salat Bahkan berapa banyak anak-anak itu menjadi durhaka sama orang tuanya gara-gara ludu. Tang tengah main ludu ke, hanya tak pejauh boleh. Ikan berang apa ke, ke mai? Ikan berang apa ke yai? Ya, menjadi sebab durhaka. Ya tidak sedikit anak-anak main ludu lalai dari salat. Dan itu merupakan sebab Allah mengharamkan khamar. Sebab Allah mengharamkan judi. Dan Islam adalah agama yang rahmat, agama yang sempurna, melarang kita dari segala sesuatu yang dapat menjerumuskan kita kepada kejelekan. Sekalipun dia belum menjadi jelek. Oleh karena itu dalam zina kan Allah tidak menyatakan jangan buat zina. Tapi Allah menyatakan la taqrabu zina. Jangan mendekati zina. Allah menyatakan dalam Al-Quran wala tattabi'u khutuwati syaitan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan langkah-langkah syaitan apabila sesuatu itu sudah menjadi sarana kepada hal yang Allah haramkan kepada hal yang Allah benci seperti zina, kelalaian dari salat, maka itu sudah haram, sudah wajib untuk kita tinggalkan. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan pada kajian interaktif hari ini dan saya ucapkan jazakumullahu khairan dan khususnya kepada akhuna Abu Saleh yang telah menuangkan waktunya menemani uh, ustaz-ustaz dalam mengisi kajian interaktif di radio kita ini sebagaimana saudara-saudara beliau yang lainnya dan kita hanya bisa membalas mereka dengan doa dan hanya berharap kepada Allah Jalla ala agar membalas e, mereka ini semuanya dengan sesuatu yang lebih sempurna dan lebih baik sebagaimana tidak terluput dari doa kami adalah para jamaah yang telah ber, e, berpartisipasi di dalam memperhatikan e, radio ini agar Allah Jalla ala memberkahi hartanya, anak keturunannya dan e, rumah tangganya. Wallahu taala a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini lebih dan yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.